Kemudian terakhir kita membahas bahwasanya ba pada kalimat bismillah huruf jer pada bismillah ini as-sahih mengandung makna isti'anah tak isti'anah Sekarang kita masuk pada pembahasan yang berikutnya. Qala rahimahullahu taala wa amma zuhuruhu fi iqra ismi rabbik. Adapun nampaknya dia berhak kembali kepada apa? Kembali kepada muta'alliq. Sehingga supaya memahami kemarin telah membahas bahwasanya kalimat ba pada kalimat bismillah huruf ba pada kalimat bismillah muta'alliqun bimada? Bimahzuf. Ikhwan, muta'alliq ada hubungannya keterkaitan dengan sesuatu yang dibuang. Itu yang kemarin dijelaskan secara rinci. Kenapa kalau dibuang, faedahnya apa kalau dibuang, ya kan? Nah, sekarang dibahas ada dua ayat yang disebutkan dalam dua ayat tersebut ternyata muta'aliknya itu ditampakkan bukan dibuang lagi dimunculkan di situ paham ya paham ini sehingga kata beliau adapun nampaknya muta'alik tadi pada kalimat iqra bismi rabbik mana muta'aliknya kalimat iqra seharusnya kan bismi rabbik kita ya mahzuf dibuang mutaliknya. Tapi di sini disebutkan mutaliknya, yaitu kalimat ikra bismi rabbik. Paham ya? Wafi dan juga pada ayat yang lain Bismillahi gimana bacanya? Majreha imalah bukan majroha. Bismillahi majreha. Seharusnya bagaimana ya, Pak? Seharusnya Bismillah, ya kan? muta'aliknya mahzuf. Tetapi dalam ayat ini disebutkan muta'aliknya. Yang mana itu? Kalimat majreha. Disebutkan dinampakkan. Bismillahi majreha. Kata beliau, <clears throat> ditampakannya muta'alik Paul jer pada ayat Iqra Bismillahirrahmanirrahim dan juga pada ayat bismillahi majreha. kata beliau fali annal maqama yaqtabi dhalik kama la yakhfa. Sebab tempatnya memang mengharuskan demikian sebagaimana tidak samar lagi. Jadi ini makomnya, kondisinya, keadaannya mengharuskan demikian. Harus disebut. Baik, saya, saya, saya, saya terangkan sekarang. Makomnya ikhwan, pada ayat yang pertama, pada kalimat ikhra bismi rabbik. Iqra bismi rabbik. Kenapa harus dimunculkan, dinampakkan muta'aliknya? Karena satu, kalau muta'aliknya itu dibuang, kalau muta'alik dibuang, langsung bismi rabbik. Ini akan mengakibatkan sang pendengar tidak akan memahami ayat tadi. Bisa dipahami? Paham ini? lagi ya. Saya lagi lagi. Kenapa ditampakkan <clears throat> kalimat Iqra pada ayat ini? Iqra bismi Yang pertama dikarenakan kalau dibuang, seandainya dibuang, nggak Ini membuat orang-orang yang mendengarkan ayat ini tidak paham, tidak memahami ayat tersebut. Sekarang kita hilangkan. Bismi rabbik. Bismi rabbikal alladhi khalaq. Ya kan? Bismi rabbikal alladhi khalaq. Ada apa? Dalam keadaan yang kedua. Ini, ini, ini yang kedua. Yang kedua, dalam keadaan makamnya makom memerintahkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membaca. Ada yang kedua. Sudah paham ya? Sudah paham ya? Sehingga ada dua sebab kenapa mutaliknya disebutkan dalam ayat ini. Jadi yang pertama supaya selalu memahami kita balik yang pertama makomnya ialah makomul amri bil kiroah. Kondisinya Evan, kondisinya Evan itu memang kondisi di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintah untuk membaca pada ayat ini. Ayat ini kan turun ketika ketika apa ini? Ketika beliau sedang tahanus di gua di gua Hira. Kemudian datang malaikat Jibril yang memerintahkan beliau itu membaca. Tamam? Membaca apa? Membaca ini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq ila ila uh, uh, sampai akhir ayat yang kelima. Paham ya? Sehingga makamnya ialah makam memang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diperintah untuk membaca. Maka disebutkan, Iqra. Bismi Rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. Yang kedua, kalau seandainya dibuang, kalimat Iqra dibuang, maka membuat orang yang mendengarkannya tidak akan memahami makna ayat ini. Tadi paham ya? Ismi Rabbika, alladhi khalaq. Apa? Allah musta'an. Ini makamnya. Ini yang di, dimaukan sama beliau fali annal maqama yaqtadi zalik. pada ayat ini. Baik. Demikian pula pada ayat bismillahi majriha. Bismillahi majriha. Tak dalam Eh, apa namanya uh, kalimat ini fanabitin asyukumullah mengandung makna ikhtisas ikhtisas pengkhususan kapalnya Allah Nuh alaihissalatu wassalam dengan keutamaan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Dan juga yang disebutkan dalam tafsir ayat ini Bismillahi majriha yakni bismillahi ijra'uha Bismillahi ijra'uha Ijra' isim berjalannya kapal tersebut sehingga makamnya menghendaki untuk disebutkannya kalimat majriha Hadahuwa Kama la yakhfa kata beliau sebagaimana tidak samar lagi. Ini khonabidin azakumullah pendapat kebanyakan para ulama. Di mana mereka menyatakan bahwasanya muta'alliqnya itu mahzuf. Ya kan? Yang sebelumnya dikatakan Ikhtaro katsirun minal mutaakhirin kaunahu fi'lan khasan muta'akhirah. Yang sebelumnya itu. Ini pendapat kebanyakan para ulama. Muta'alliqnya mahzuf. Adapun yang disebutkan dalam ayat ini dikarenakan makomnya saja, tempatnya saja yang menghendaki demikian. Sedangkan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala <clears throat> dalam tafsir beliau ketika pembahasan masalah ini tentang masalah muta'alliq Pak pada kalimat bismillah ini beliau mengatakan sama saja mahzuf atau mazkur ada masalah. Oh, sama saja pula. Takdirnya itu fi'il atau isim kilah masahi. Paham ya? Takdirnya fi'il atau isim kilah masahi. Sama-sama sahih sebab dua-duanya tersebut dalam Al-Qur'an. Tamam? Dua-duanya tersebut dalam Al-Qur'an. Seperti ini. Iqra bismi rabbik. Takdiruhu fi'il. Kalimat bismillah, ayat bismillah majreha takdiruhu isim. Kilahuma sawab kabarnya beliau. Hada huwa. Ini khanabitina azakumullah yang dipegangi oleh alim alim Ibnu rahimahullah taala sehingga tidak bersusah payah untuk menjelaskan makomnya. Paham ya? Tidak berusaha payah untuk menjelaskan makomnya. Loh kenapa kau disebutkan? Kok nggak mahluk? Begitu. Kalau kata beliau terserah mau mahduf, mau madkur, sama saja. Mau fi'il, mau isim boleh. Sebab semuanya tersebut dalam Al-Quranul Karim. Wallahu ta'ala alam bisawab. Qala rahimahullah ta'ala wal ismu. Sekarang kalimat isim. Sedangkan dibahas masalah baknya. Bi. Kemudian pembahasan isim. Bismillah. Kalimat isim, Ismun masalah rinci ya ikhwan. Eh, lekain bapak. Wal ismu mustaqun min as-sumu wa huwa al-ulu. Isim ini mustaq diambil dari kalimat as-sumu yang mengandung makna al ulu ketinggian. Kenapa dimanakan dengan al ulu? Disebutkan ya ikhwan sama ahlu nuhat li'annahu ya'lu akhwaihi li'annahu ya'lu akhwaihi al-fi'li wal harf li'annahu ya'lu akhwaihi al-fi'li wal harf sebab isim itu lebih tinggi tingkatannya lebih tinggi tingkatannya daripada dua saudaranya yang bernama fi'il dan huruf. Dari sisi mana kok dikatakan lebih tinggi pangkatnya? Sebab katanya mereka li'annal jumlata la budda minal isim. Dikarenakan yang namanya sebuah jumlah, sebuah susunan kalimat yang berfaedah itu pasti membutuhkan yang namanya isim. Enggak ada isim, bubar itu jumlahnya. Paham enggak? Lah, teman ini, ini bukan bukan anu ini, serius ini. Sekarang saya kepingin dikasih contoh. <clears throat> Sekarang atau membuat jumlah mufidah dengan tanpa isim. Huruf dengan huruf, fi'il dengan fi'il, atau fi'il dengan huruf saja. Ad. mana Nggak bisa. Saya mengatakan, Koma ada nggak bisa. Siapa yang koma, siapa yang ada. Iya kan? Kalau koma, koma berdiri, ada duduk, berdiri dan duduk. Yang berdiri siapa, yang berdiri siapa? Nggak bisa. Atau jalasa fi, duduk di, di mana? Siapa yang duduk? Paham? Paham ya? Paham ini? Sehingga setiap jumlah mufidah itu pasti dan pasti membutuhkan yang namanya isim. Baik isim bomir atau isim sorih, isim bahir. Yang penting isim. Dari paham ya? Nah, dari sinilah isim itu dinamakan dengan al-ulu. Diambil dari kata as-sumu yang mengandung makna al-ulu, tinggi. Tinggi pangkatnya. Lebih tinggi daripada dua setara kembarnya yang namanya fi'il dan huruf. Kenapa demikian? Dikarenakan setiap jumlah yang mufidah itu pasti membutuhkan yang namanya isim. Wa hadza basriyin. Allah. Ini pendapatnya orang Basrah. Al-Basriyin dan nuhad Wa sahih. Wa sahih. Dan ini akan semakin nampak ketika pada istiqaqnya, pada pecahan-pecahan kalimatnya, semakin nampak kepada ketika dijamakkan dan ketika ditafsirkan. Ini yang semakin nampak kerocihan pendapatnya Al-Basriin ini. Wakila adalah yang mengatakan. Kaulnya siapa wakila ini? Ah, kaul kufiyin, ahli min al wasm. Diambil dari kata-kata al-wasm. Wahwa al-alamah. Ia mengandung arti al-alamah tanda. Yep. Kenapa? Lianna kullama sunniya. Sebab setiap yang dinamakan. Faqad luwiha bismihi. Faqad luwiha bismihi. Maka sungguh dia telah ditampakkan. Dikasih tanda dengan namanya Wawusim. Dan dikasih tanda. Nuwiha itu ditampakkan. Ditunjukkan dengan nama dia. Dan wusima dikasih tanda. wala ya ikhwan. Wal marjuh. suhab Ma'al basriyin. Untuk mengetahuinya. Dari sisi jamaknya. Sekarang ismun. Jamaknya apa? Hah? Asma'u. Menurut pendapat kufiyin, menurut pendapatnya kufiyin, camanya apa? Camanya apa? Joko bingung. Ini kan ente, mengatakan asma'u itu pendapatnya Basriyin. Kenapa ke asma'u? Dari kata-kata sin, mim, waw, sumu, sumuun, asma'u, ismun, asma'u, sumuun, sama'u. Mesti akhirnya dikasih hamzah. Wawnya dikasih hamzah. Sekarang ala kaul kufiin Menurut pendapatnya kufiin dari kata-kata wasmun. Apa jamaknya? Ausamu. Ya kan? Wasmun ausamun. Tidak ada kalimat ausamun sebagai jamaknya isim itu. Ya apa ya? Ayo. Hah? Ayo. Ini channel bukti yang menunjukkan bahwasanya kaul basriin itu yang sahih. Ala kulli hal. Qauluhu Allah. Sekarang pembahasan lafzul jalalah Allah. Yang isim paham ya? Iya. Apa ke isim jadi? Menurut saya. Mana doa ya? Hah? Wis. Madalah alam sama. Definisinya apa? Yang lengkap. Apa ya Fadil? Yang keras ya. Ma dalla ala ma'nan walam yaktarin di zaman. Labar. Kalau jimli cara bahasanya, amalah cara secara istilahnya. Isim ma dalla ala musamma. Sesuatu yang menunjukkan atas apa yang dinamai. Ma dalla ala musamma. Secara istilah nahunya, ma dalla ala ma'nan walam yaktarin di zaman yang menunjukkan suatu makna dan tidak bergandeng dengan waktu. Ada sahul akwal fi ta'rifih. Ini pendapat yang paling sahih di dalam mendefinisikan isim. Tamam? Wa tahtahu ramad kata para ulama. Narun tahta ramad. Di belakang definisi ini khana fitina ada api di balik sekam. Apa mana itu? Ya. Kalau kita mendefinisikan isim dengan madalla ala musamma, fahadha muwafiqan liqaul ahli sunnah. Maka ini sesuai dengan kaulnya ahli sunnah wal jamaah yang mengatakan al-ismu yadullu ala musamma. Nama itu menunjukkan atas apa yang dinamai. Di sekarang membahasnya dengan masalah asmaul husna. Ada. Paham ya? Labas hal demikian nanti gampang untuk diterangkan lebih lanjut masalah seperti ini. Jadi jangan sembarangan ngasih definisi. Ada lagi definisi yang lainnya masalah isim disebutkan sama mereka al-muhad dan itu bahaya. Bisa tergolak pancinya nanti. Allah mustahil. Dengan sholat, al-ism ialah matalla ala musamma. Hadahu sholat. Dengan ayat, walillahil asma'ul husna. Walillahil asma'ul husna. Wallahu a'lam sholat. Qauluhu Allah. Sekarang ucapan beliau Allah ini lafzul jalal Allah dari kalimat bismillah lafaz Allah. Qala al-Kisai wal Farra asluhu al-ilah hazaful hamzata wa adghamul lama fil lam fasarata laman wahidatan musyaddadatan mufakhamah waduh berubah ini kata al-kisab al-farra lafzul jalalah Allah asalnya dari kalimat al-ilah al-ilah kalimat al-ilah Hadaful Hamzah. Kemudian mereka membuang Hamzahnya. Yang mana yang di Hamzah ini? Yang mana Hamzahnya? Yang mana? Kalimat I. I sebelum lam yang kedua. I. Ilah I. Wa adghamul lama fil lam. Kemudian mereka memasukkan lam yang pertama pada lam yang kedua. Lam yang pertama yang mana? Hah? Dari kalimat al. Yang kedua yang mana? Dari kalimat lah. Paham ya? Fasorota maka dua lam tadi menjadi laman wahidatan satu lam musyaddadatan yang bertasdid mufakhamatan yang dibaca tafkhim dibaca tebal Allah ya Pak Hmm. Ayat Di sini dikatakan sama al saya wal Farrah, lafzul jalalah Allah ini diambil dari kata al-ilahu. Al-ilahu. Tamam? Kemudian dibuang hamzahnya. Ada hamzah. Mahzuf. Sehingga tinggal tambah hamzah. Karena ini lam, bikin aja. Nah. Ini untuk ini. Ini untuk lam yang ini. Hamzah dibuang. Paham ya? Sehingga ada alif, ada ada ada hamzah yang pertama, ada lam pertama, lam kedua, ada hak. Paham ya? Kemudian mereka me menggabungkan, mengidghamkan, memasukkan lam yang pertama lam bilam, lam yang pertama dengan lam yang kedua. Sehingga menjadi satu lam yang musyaddadah, yang bertasdid. Mufakhamah yang dibaca tafkhim. Ada bacaannya kaum muslimin. Kalau dibaca tarqiq, murakkakah, bacaan siapa ini? Baca Nasara, Allah. Kata Nasara ya kawan. Eh, Tuhan Allah. Ada kaum Nasara. Baca Sedangkan kaum muslimin dibaca tafkhim Allah. Allah ibarat Hada ya, kawan, فيكم هذا يا اخوانا بدينا عزكم الله قول aliyak wal هو wal والأشهر Ini pendapat yang lebih layak dan yang masyhur. Wa illa ya ikhwan, fil mas'alati nahwu isyrina qaula. Pada masalahnya ada ikhtilaf di kalangan para ulama nahwu sampai ada 20 pendapat. 20 pendapat tentang asal kalimat Allah itu. Tamam? Tapi yang salah ada yang disebutkan oleh Kisai dan Al-Farra. Paham ya? Paham. 20 pendapat ini di mana merujuknya ini? Disebutkan oleh sahibul qamus. Kalau katakan sahibul qamus, siapa ya, Pak? Kamus al muhayyid Karangan siapa? Karangan siapa? Karangan Fairuz Fairuz Abadi. Naam. Kalau sahibul qamus, kalau katakan al-qamus itu qamus hadiah. Qala ابن Qayyim rahimahullahu taala as Sahih, annahu mushtaq. Pendapat yang sahih bahwasanya lafzul jalala Allah ini mustaq. Ucapan beliau ini Allah menunjukkan ada khilaf. Dari kalimat as-sahih, pendapat yang sahih bahwasanya lafzul jalalah itu mustaq. Bukan jamid. Itu kan fi khilaf. Fakulun. Nanti akan sebutkan pendapat siapa yang mengatakan mustahab di sini. Wa anna aslahu al-ilah. Dan bahwasanya asalnya ia dari kalimat al-ilah. Kama huwa qawlu sibawaih wa jumhuri ashabihi illa man syadza sebagaimana ini adalah pendapatnya si Bawai dan mayoritas mayoritas teman-teman si Bawai murid-murid si Bawai illa man syadza kecuali muridnya yang syad yang ganjil Adapun si Bawai kawan dia punya dua kaul dia punya kaul pertama yang mengatakan mustaf dan dia punya kaul yang kedua mengatakan jamit jamit paku, tidak diambil dari yang lainnya. mustaq. Tetapi dengan makna yang tidak difahami. Tidak seperti yang difahami oleh ashabul ahwa'i wal bidah. Saya terangkan nanti, tenang saja. Yang pertama kamu katakan as-sahih wal mustaq. Bagaimana yang dirosikan di sini sama Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala. وهو الجامع لمعاني الأسماء الحسنى dan lafzul jalalnya ikhwan lafaz Allah ini mengumpulkan mencakup semua makna-makna asmaul husna wasifatil ula nama-nama yang baik dan sifat-sifat yang tinggi Baik, ikhwan pembahasan ini <clears throat> kenapa sampai ada khilaf di kalangan nahwiyin tentang lafzul jalalah Allah mustaq atau jamid mustaq itu ya secara bahasa ma yukhadu min ghairihi sesuatu yang diambil dari yang lainnya itu mustaq kalau jamid jamid itu la yukhadu min ghairihi tidak diambil dari yang lainnya paham kan paham Tapi kenapa Kau sampai dikatakan mustaq atau jamid ada khilaf seperti itu ini ikhwan dikarenakan ada permasalahan akidah yang mendahuluinya. Hadal khilaf mabniyun ala masalah. Khilaf ini dibangun atas suatu masalah, yaitu pernyataan mereka bahwasanya asmaullah taala qadimah. Asmaullah taala qadimah. Nama-nama Allah itu qadim dulu. Azaliyah. Azaliyah. Sehingga Katanya mereka ini, katanya ashabul ahwai wal bidah. Kalau dikatakan mustaq, sesuatu yang diambil dari yang lain, berarti tidak kodim. Berarti ada nama-nama lain yang mendahului asmaul husna. Ya apa ya? Paham ini? Allah musta'an. Kok kayaknya apa sekali. Saya ulangi lagi. Mustaq ialah sesuatu yang diambil dari selainnya. Paham enggak? Berarti ada sesuatu yang lain yang mendahului dia. Nah, dia ngambil dari ya satu ini. Tadi paham ya? Kalau yang namanya jamit, ya paten tidak ngambil dari siapa-siapa. Tidak mengambil dari yang lainnya. Paham sampai sini? Taib. Kemudian pembahasan ini. Kenapa kok rame tentang masalah lafzul jalal Allah mustaqal atau jamid dikarenakan ada masalah sebelumnya. Masalah pernyataan mereka asmaullahi taala qadimah. Nama-nama Allah itu qadimah, azaliyah. yakni tidak didahului oleh nama apapun. Paham ya? Nama apapun. Kata mereka kalau kamu mengatakan lafzul jalalah Allah itu mustaq, yakni yang diambil dari yang lainnya. Paham ya? Berarti nama-nama Allah itu ndak ya, ndak azali. Ndak azali. Sebab ada nama-nama lain yang mendahului. La sabaqahu ghairuhu. saya akan didahului sama yang lainnya. Gitu maunya mereka ya. Allahul musta'an. Wahada ikhwan ya azakumullah. Muncul dikarenakan fahmun khati. Pemahaman yang salah. Dari pemahaman yang salah inilah akhirnya mereka menyalahkan pendapat yang sahih, pendapat yang sawab bahwasanya Allah taala mustaqbah. Saya jadi ingat ucapannya seorang penyair dinukil ala Imam Ibn Abdul Aziz hanafi rahimahullah dalam kitab beliau syarat Tahawiyah menugikan seorang penyair yang mengatakan wakam min aifin qawlan sahiha wa afatuhu min al-fahm as-saqimi wakam min aifin qawlan sahiha wa afatuhu min al-fahm as-saqimi ya begitu tadi ah wakam min aifin qawlan sahiha Betapa banyak orang yang menganggap celah, menganggap salah ucapan yang benar. Wa afatuhu dan penyebabnya, penyakitnya ialah minal fahmi saqimi, yang pemahaman yang rusak, pemahaman yang jelek, pemahaman yang sakit. Tiga Dikarenakan salah paham sebelumnya, difahami dengan pemahaman yang keliru, akhirnya mereka menyalahkan pendapat-pendapat yang sahih. Yang salah bukan pendapat yang sahihnya. Yang salah ya pemahaman dianya sendiri yang keliru. Paham ya? Demikian belum perkara ini. Jika ada mereka memahami dengan pemahaman yang keliru, akhirnya mereka menyalahkan pendapat yang sahih yang menyatakan bahwasanya asmaullah taala mustaqqah. Nama-nama Allah itu semuanya mustaq. Kenapa? Lalu apa kalau begitu maunya? Apa maksud apa makna nama Allah itu mustaq? Maunya disebutkan di sini sama beliau rahimahullah taala. Nakra, kita baca ya. Walladzina qalu bil istiqaq. Dan orang-orang yang berpendapat dengan istiqaq, yakni nama Allah itu mustaq. Innama aradu. Ini yang diinginkan sama mereka. Jadi jangan salah paham. Inna aradu. Mereka hanya menginginkan dengan itu annahu dalun ala sifatin lahu ta'ala. Bahwasanya nama-nama itu, masing-masing nama itu menunjukkan satu sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan mustafa. Wahiyal ilahiyah, yaitu sifat al-ilahiyah. Lafzul jalalah Allah. Nama Allah. Kenapa dikatakan mustaq? Mereka katakan dikatakan, dikatakan sebagai mustaq dikarenakan nama Allah ini mengandung sifat yaitu apa? Sifat al-ilahiyah. Itu maknanya maknanya mustaq itu. Nah, dari sini kalau kita ketahuan belangnya Kenapa mereka ashabul ahwa'i wal bid'ah lebih memilih pendapat nama Allah itu jamid yang baku, nggak diambil dari apa-apa. Ketawa bilangnya, oh bilangnya itu dia. Nah, nggak nyambung dia. Bilangnya apa ya kenapa? Bilangnya apa ya Pak Hanifah? Itu langsung fonis kalau begitu. Jangan dulu, pelan-pelan, pelan-pelan. Dikirim, dikirim, dikirim, dikirim. Eh? Maunya apa ya, Fana? Apa Mu'ad? Aywa. Mereka menginginkan dengan itu, bahwasanya setiap nama Allah tidak mengandung sifat. Sehingga nama Allah itu kata mereka, A'lamun mahluk. Lambang saja. Ini pendapatnya siapa ya, Fana, Bang Musa? pendapatnya Mu'tazilah. Ada khatir ya, kan? Ada qaul Mu'tazilah. Mereka mengatakan bahwasanya nama-nama Allah itu Allah As-Sami'ul Alimul Basirul Az Al-Aziz Al-Hakim ila akhirih. Ini semuanya a'lamun mahdah. Lambang saja, label saja, tidak mengandung sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka mengatakan jamid. Jamid. Ditutupi sama mereka, dihiasi dengan argumentasi kalau kamu mengatakan mustaq berarti nama Allah nggak qadim. Berarti kamu meyakini ada nama-nama lain yang mendahului namanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dibongkar sama para ulama. Bukan begitu maksudnya. Yang dimaksud dengan mustaq di sini ialah bahwasanya masing-masing nama Allah itu mengandung sifat kesempurnaan. Jadi paham ya? Nama Allah mengandung sifat al-ilahiyah atau al-uluhiyah. Hada huwa kasairi asma'ihil husna. Sebagaimana seluruh nama-nama Allah yang husna, kal alim. Apa sifatnya? Al-ilm. Wal qadir. Apa sifatnya? Al-qudrah. As-sami' apa sifatnya? As-sam' wal basir apa sifatnya? Al-basar. Ada huwa. Al-alim maha berilmu. Berarti Allah memiliki sifat ilmu. Wal-qadir maha kuasa. Berarti Allah memiliki sifat al-qudrah, kekuasaan. was maha mendengar. Berarti Allah punya sifat mendengar. Wal-basir Allah maha melihat. Yani Allah punya sifat melihat. Wa nahu dzalik dan semisal itu. Paham ya? Ini yang dimaksud. Jangan jangan salah paham. Ada qawul al sunati wal jamaah. Apa? Beliau mengatakan fa inna hadhihi al-asma'a mushtaqqatun min masatiriha bila raibin. Sebab nama-nama ini mustaqqatun diambil min masatiriha dari sumber-sumbernya tidak raib dengan tanpa keraguan lagi. Tamam. Mustaq. Sami'a yasma'u sam'an. Sami'un. Sami'un. Ila akhirih. Mustaq diambil dari sumbernya. Bila orang jangan tambah ragu-ragu lagi. Wahia qadimatun dan nama-nama itu qadimah. Yang dimaksud dengan qadimah di sini ialah la yusbaq fi adam. La yusbaqu fi adamin yang tidak didahului dengan adam. Adam sesuatu yang tidak ada. Artinya apa ya kawan? Azaliyah Nama-nama Allah itu azaliyah. Wa nahnu la na'ni bil Dan kami tidak memaukan, tidak menginginkan dengan istiqaq, dengan mustaq di sini, illa kecuali annaha mulaqiyatun li masadiriha bahwasanya nama-nama itu sesuai ketemu dengan masdar-masdarnya fil lafzi wal makna kata lafaz dan maknanya as-sami' ketemu dengan masternya as-sama' lafaznya sama sin wa mim wa ain maknanya juga sama al-basir dari masternya apa ya kawan al-basar al-alim apa masternya al-ilm al-qadir apa masternya al-qudrah lafaz dan maknanya sama ini yang kita maukan dan mengandung makna yang dalam yaitu isbatus sifat, menetapkan sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Paham ini ya? Ini bukan. La. Ini lebih anggapan. Bukan. Artinya kita tidak memaukan dengan itu. Annaha mutawallidatun minhu. Bahwasanya nama-nama itu terlahirkan dari masdarnya. Tawalludal far'i min aslih seperti lahirnya cabang dari asalnya. Bukan begitu nih maksud. Allah ada keliru. faham? ini? Faham pengertian beliau ini? La annaha mutawallidatun minhu tawalutal far'i min aslih. Misalkan. Nama al-alim. Apa maksudnya? Hah? Apa maksudnya ikhwan? Al-ilm. Tamam? Ini yang namanya asal. Aslun. Yang ini mustaqun min hadha. Kalimat al-alim itu mustaq dari kalimat al-ilm. Ya, Kita tidak menginginkan dengan ucapan kita bahwasanya nama-nama itu sebagai mustaq bahwasanya nama ini al-alim misalkan itu terlahirkan dari masdarnya al-ilm seperti terlahirnya cabang ini yang namanya cabang dari asalnya bukan ada kata sebab asma Allah taala azaliyah qadimah tidak ada sesuatu pun yang mendahuluinya tidak ada sesuatu pun yang melahirkannya ada paham ya ada anggapan yang keliru yang benar tapi itu kita katakan mustak satu dikarenakan masing-masing nama itu mengandung sifat. Yang kedua dikarenakan ketemu dengan masdarnya sesuai dengan masdarnya dari segi lafaz maknanya. Hadza huwa. Allahul musta'an. Qala rahimahullahu taala wa tasniyatun nuhati lil masdar dan penamaan ahli nahwu untuk masdar. Ada masdar. Wal mustaq minhu dan yang uh, diambil daripadanya aslan wa far'a disebut dengan asal dan farok. Masdar dikatakan sebagai asal, kemudian pecahan-pecahannya dikatakan sebagai farok, sebagai cabang. Laisa ma'nahu, bukanlah maknanya itu ialah anna ahadahuma bahwasanya salah satunya mutawallidun minal akhar dilahirkan dari yang lain yakni apa namanya uh, asalnya al-ilm kemudian farnya dulu tidak ada dulu tidak ada tahu-tahu ada ada asalnya lahir dari situ. Tidak. Bukan begitu. Tetapi, wa innama huwa bi'atibar anna ahadahuma yatabammanul akhara wa ziyadah. Hada huwa. Tapi, disebut dengan asal, wa fara, asal dan cabang, itu dari sisi bahwasanya salah satunya itu mengandung yang lainnya waziyadah plus ada tambahannya. Paham yang satu ini? Baik. Kalimat al-alim. Untuk memahamkan pengertian, eh, apa namanya, pengertian omongnya dulu ini. Ana hadahuma yitadammanul akhar wa ziyadah. Jangan kalimat al-alim. Ini dia telah mengandung makna masdar. Paham ya? Yitadamman ahadahuma. Mengandungi um, al-akhar, mengandungi yang lain. Kalimat al-alim yang mustaq ini dia mengandung makna masdar yaitu al-al al-ilm. Waziyadah dan ada unsur tambahannya. Apa itu? Dia sebagai isim fa'il atau sifatun musabbaha. Paham? Sehingga kalimat al-alim mengandung dua perkara. Mengandung nama dan yang kedua mengandung sifatnya masdarnya ini. Dan namanya yatadamman al-akhara wa ziyadah. Itu maknanya ya, kan? Sehingga jangan difahami seperti pemahamannya orang-orang Mu'tazilah atau yang semisalnya. Allahul musta'an. Dan ucapan Ibnu Qayyim ini ikhwan disebutkan dalam kitab Badai'ul Fawaid. Faham ini? Hah? Hah? Eh, Sulaiman. Mau denger ah? Labas. Khulafahnya ya, Soalnya jangan bingung. Nah, yang kepingin ringkas-ringkas saja. Khulafahnya, ringkasnya, bahwasanya kalimat isim, ismun, pendapat yang sahih diambil dari kata-kata as-sumu. Maknanya ialah al-ulu, tinggi. Kemudian lafzul jalala Allah itu asalnya dari kalimat al-ilahu. Selesai? Yang kedua, lafzul jalalah Allah as-sahih, pendapat yang sahih itu mustaq Bukan jamit tapi mustaq. Mustaq dalam artian setiap nama itu mengandung sifat yang sempurna. Paham ya? Mengandung sifat yang sempurna. Itu yang diinginkan. Allah a'lam bishawab. Ada Selebihnya ada rizian-rizianya. Yang rizian untuk yang gede, yang akhulafanya yang kecil. Labas. Nastamir. Qala Abu Ja'far ibnu ibnu Jarir. Sahibul Tafsir. Ibn Jarir Tabari, Muhammad, Ibn Jarir, Ibn Yazid. Allah, yani lafaz Allah, asluhu al-ilah. Asalnya ialah kalimat al-ilah. Ini ya, al-ilah. Usqitatil hamzah. Kemudian digugurkan hamzahnya allati hiya fa'ul isim yang mana dia itu fa'nya isim ngerti fa isim fa isim kodoh fa fi'il kalau fa fi'il kalau lafaznya meng, uh, fi'il misalkan fa'ala ini fi'il apa isim fi'il ya sehingga huruf yang pertama disebut dengan fa fi'il yang kedua ain fi'il yang ketiga lam fi'il itu kalau lafaznya fi'il kalau lafaznya isim Huruf yang pertama disebut dengan fa isim, yang kedua disebut dengan ain isim, yang ketiga disebut dengan lam isim. Paham ya? Paham nah, ya jadi? Nah, kot Yang mana sekarang fa isimnya itu? Hal hamzah. Kalimat ilahun, ilahun. Hamzah ini ialah fa pada isim tadi. Yani huruf pertama pada isim tadi. Ha. Allah musta'an. Budeng ya? Jadi jangan, jangan dikira ada istilah fa fi'il tau, ada fa isim juga ya pak Nanti kalau ada hurufnya tiga huruf, namanya fa huruf itu nanti. <laughs> eh, Allah nusa. Apa hurufnya tiga huruf itu? Ada nggak? Hah? Huruf yang tiga huruf. Huruf itu. Takit. Huruf itu. Iya. lainnya huruf. Hah? Ya Allah la kaul. Sabar. Mau khilaf. Sehingga lamnya adalah lamul harf. Ya-nya ainul harf. Ta-nya lamul, lamul harf. Lamnya fa huruf. Yang kedua ain huruf. Yang ketiga lamul huruf. Kedua, yakni pengertian fa itu apa namanya huruf yang pertama pada sebuah kalimat. Kalau ain itu huruf kedua pada kalimat. Kalau lam itu huruf ketika pada kalimat. Ada. Tayyib, hamzah dibuang. Faltaqatil lamul lati hiya ainul isim. Maka bertemulah lam yang merupakan ain isimnya. Mana lam yang ain isimnya, ikhwan? Ada. Ainul isim bukan matanya isim, tetapi huruf kedua dari isim tadi. Ini yang pertama, ini yang kedua. Nah, lam yang ini ketemu dengan Wallam zaidah dan lam tambahan. Yang mana ya, kawan? Yang pertama ini. Lam tambahan. Wahiyya sakinah. Dalam keadaan lam tambahan ini sukun. Ya kan? Al. Dia sukun. Sementara lam yang ini maftuha. Fa'udhimat fil ukhra. Kemudian mas apa namanya dua-duanya digabungkan. Sehingga al lah gitu kan. Al yang lam yang pertama sukun dia. Al. Lam yang kedua fathah. Al lah gitu kan ya. caranya begitu. Fasarata fil lafzi maka jadilah dua lam tadi pada lafadznya laman wahidah. Satu lam musyaddadatan yang ditasydid Ingat bagaimana bacanya ya kawan? Bagaimana bacanya? mufakhamatan. Harus dibaca mufakhamah. Sehingga jangan Allah. Tapi tafkhim dengan yang tebal. Ini sama dengan keterangannya Al-Kisai wal Kharrah. Intaha. Ini suka dalam tafsir al tabari waqala Dan beliau juga mengatakan. Wa amma ta'wil Allah Adapun takwil, takwil di sini mengandung makna tafsir. Ini kebiasaannya Ibnu Jarir apa rahimahullah. Beliau menggunakan kalimat takwil untuk makna tafsir. Sehingga kalau Anda membaca tafsir apa kalimat takwil, ada takwil qauli ta'ala, takwil, takwil, takwil itu maksudnya ialah tafsir. Adapun tafsir lafaz Allah kata beliau فإنه على معنى ما روي لنا dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu maka dia mengandung makna seperti yang diriwayatkan kepada kami dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan huwallazi ya'lahuhu kullu syai dia adalah zat yang disembah oleh segala sesuatu wa ya'buduhu kullu khalqin dan diibadahi oleh semua makhluk Wasaqa abu Dhahak. Kemudian beliau membawakan dengan sanadnya dari Dhahak, Dhahak Ibnu Muzahim wa huwa lam yasma' min Ibnu Abbas. Dhahak ini ikhwan tidak mendengar dari Ibnu Abbas. Fa muqati' terputus sanadnya. Wa aidan isnadu dhaif. Pada sanadnya ada bernama Bishr bin umar dhaif. Di samping Dhahak bin Muzahim tidak mendengar dari Ibnu Abbas, di sanatnya juga ada rawi yang bernama Bishir ibnu Umarah dan dia baik. Qala, Ali ah, bin Abbas qala. Ali bin Abbas, Allahu dzul uluhiyati wal ubudiyati ala khalqihi ajma'in. Allah ialah yang memiliki uluhiyah dan ubudiyah yang harus dilaksanakan oleh makhluknya semuanya. Tapi maknanya sahih. Secara makna sahih tapi secara sanad dhaif. Fa in qala lana qailun kalau ada orang yang berkata kepada kami, "Wa ma dalla ala anna al-uluhiyyata hiya al-ibadah." Apa dalilnya yang menunjukkan bahwasanya ilahiyah itu maknanya ibadah? Wa ilah ilaha wal ma'bud dan kalimat al-ilah mengandung makna ma'bud yang disembah. Wa annalahu aslan fi fa'ila wa yaf'al dan bahwa dia punya asal pada wazan fa'ila yaf'alu Bila maka dijawab. La tamanu'a bainal arabi fil hukum. Ada nggak pada kamu? Tambah ono. Pokoknya ada yang sakot tambah ono. Ada nggak? Pokoknya nggak banyak nggak beres pada pada ceritakan kamu itu. Tila jawab. La tamanu'a bainal arabi fil hukum. Tidak ada ikhtilaf di kalangan bangsa Arab tentang hukum masalah ini. Wa zakara baita Ru'bah Ibn Al-Ajjaj. Kemudian beliau apa namanya? menukil baitnya Ru'bah Ibn Al-Ajjaj. Ini disebutkan dalam kitab Diwan. Katanya Ru'bah, "Lillahi darul ghaniyatil muddati." wa wastarja'na min ta'alluhi lillahi darru. Ini kalimat yang digunakan untuk takjub. Lillahi darru. Ini ya, mesti ya, sering disebutkan ah, ah, oleh para muka. Lillahi darru fulan. Semua takjub urusan dia ini. Paham ya? Lillahi darul ghaniyatil muddati. Sungguh takjub begitu. Urusannya al-ghaniyat. Al-ghaniyat itu al-jawari al-jamilah gadis-gadis yang cantik. al muddati al-muddah, al-madihat di makna al-mamduhat. Al-muddah yakni al-mamduhat yang dipuji. Begitu. Sungguh takjub urusan gadis-gadis cantik yang dipuji, yang sanjung itu. Sabahna, mereka bertasbih. Wastarja'na, dan mereka beristirja' kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ta'cub begitu. Min ta'alluhi. Disebabkan karena ta'alluhnya saya. Ta'alluhi yakni ta'abudi. Karena ta'abudnya saya ibadahnya saya. Tahu maknanya ini? Tahu maknanya ini? Makna secara global pesir ini. Maksudnya apa sih? Oh, kau ketawa duluan. Barusan. Maksudnya gadis-gadis cantik ini ya ikhwan. Ya, Ya sanjung kecantikannya. Mereka takjub. Sangat takjub. Dengan adanya seorang pemuda yang ganteng. Yang betul-betul dia ya ta'abadulillahi ta'ala. Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada waktu mudanya. Waktu syababihi. Unhuwa tasyababih pada masa-masa kejayaan mudanya. Tidak oleh dengan kehidupan dunia atau perempuan-perempuan tadi itu. Paham ya? Paham ini? Jadi, subhanallah. Inna, inna lillah, inna li raji'un. Oke, pemuda yang ganteng kayak begini nih. Hah? Masa nggak menyempatkan masa mudanya untuk senang-senang atau foya-foya? Sama kita apa? Nah, maunya begitu. Kok ibadah terus? Asyaidu bin hadha ya ikhwan dari kalimat min ta'alluhi. Kalimat ta'alluhi yakni min ta'abudi, kata beliau. Yakni dari ta'abud saya ibarat saya wa talabillah bi amali dan di mana saya memohon kepada Allah dengan amalan saya ini. Paham ya? Paham. Biasa. Asyuara yattabi umur raud. Hmm? Paham ini ya? Ini dalil dari ucapannya rubah melajat dan Ikhwan termasuk syuara yang namanya uh, uh, di zaman jahiliyah yang dipegangi ucapan-ucapannya oleh ahli nuhat sebagai faedah nahu itu ya, ikhwan untuk menerapkan kaidah nahu di antara hujahnya yang pertama Al-Qur'anul Karim yang kedua sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ketiga asy'ar jahiliyah. Sebelum berubahnya eh, bahasa Arab. Sehingga apa namanya untuk mengambil argumentasi itu mereka mencari syair-syairnya para penyair terdahulu di zaman-zaman jahiliyah sebelum berubahnya bahasa Arab. Dijadikan sebagai hujah. Dan yang terbaik, yang terbagus itu dipasang di Ka'bah. Di, digantung di apa namanya tempat tempat Ka'bah. Ini syair-syair yang paling dikagumi oleh bangsa Arab. Ini tahu sendiri. Ya, maka masalah perempuan lah, ya masalah cinta lah, putus cinta lah. Ewa. Allah musta'an. Tapi yang tiga dikagumi itulah khalafannya. Sangat fasih sekali. Qala rahimahullahu taala wala syakka anna at-ta'alluq wa at-tafa'ula. Dan enggak syak lagi, enggak ragu lagi bahwasanya at-ta'alluq kalimat at-ta'alluq ini at-tafa'ul mengikuti wazan tafa'ul Min aliha ya'lahu. Dari kata-kata aliha ya'lahu. Paham ya? Aliha ya'lahu itu sulasi mujawabnya. Kalau ta'allaha namanya apa? Namanya apa ini? Loh, namanya apa ini? Sulasi mazid. Tambahannya apa? Huruf ta. Ta'allaha. Ya ta'allahu ta'alluhan. Diketuakan tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan. Ya, harus ngerti. Sorofnya harus jalan. Waqad jaa min masdarun yadullu ala anna al-arab qad nafaqat minhu. Dan telah datang dari kalimat ini kalimat masdar yang menunjukkan bahwasanya orang-orang Arab telah mengucapkan kalimat ini fi fa'ila yaf'alu bi ghairi ziyadah dengan apa namanya fa'ila yaf'alu dengan tambah ziyadah namun ya, ikhwan dalam apa namanya dari dari Pesyeras itu eh, menggunakan kalimat ta'alluhi. Ta'alluhi. Menggunakan tak. Ada ziyadahnya kalau begitu. Ada ziyadahnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah. Kemudian yang dibawakan di sini, yang ingin dibawakan sama Ibnu Jarir, ialah bukti yang lain yang menunjukkan bahwasanya orang Arab itu menyebutkan kalimat aliha ya'lahu, masdar aliha ya'lahu dengan tanpa ziyadah. yakni masdar untuk sulasi masjidnya. Aliha ya'lahu ilahatan atau uluhatan. Nastamirul lagi. Nastamirul ikhwan. Sampai selesai cuma beli ya. Wadhalika yaitu ma haddathana bi Sufyan ibn Waqi'. Sufyan ibn Waqi' dhaif. Wasaqas sanata ila Ibn Abbasin. Kemudian beliau menyebutkan sanatnya dari Ibn Abbas, annahu qara'a bahwasanya beliau membaca wa yadharaka wa ilahatak wa yadharaka wa ilahatak. Kata dalam Al-Quran apa ya, Pak? Lafaz yang dalam mushaf bagaimana? Hmm? Bagaimana ya, Pak? Hah? wa yadharaka wa alihatak. Jamak dari ilah. Paham ya? Yang ini jamak tafsir. Ya, kalau yang ini wa yadharaka wa ilahatak masdarnya. Naam. Kira yang sahih ya ikhwan ialah kira yang disebutkan dalam mushaf yaitu wa alihatak. Ini yang sahih. Qala kata Ibn Abbas kalimat ilahatak yakni ibadatak dia ini, ini Musa, katanya pahalanya Boleh Fir'aun, meninggalkan kamu dan ibadatak peribadatan kepada kamu. Wayakul dan Ibn Abbas mengatakan, Innahu kana yu'bad wa la ya'bud. Sesungguhnya Fir'aun dulu yu'bad, dia diibadai. Wa la ya'budu dan dia tidak beribadah kepada siapapun. Sehingga bacaannya kata Ibn Abbas, wa yadharaka wa ilahatak. Dia meninggalkan kamu, wahai Fir'aun, dan beribadah kepada kamu. Paham ya? Kalau dibaca sesuai dengan mushaf yang ada, wa yadharaka wa alihatak, dia meninggalkan kamu dan sesembahan, sesembahan kamu menunjukkan Fir'aun itu punya punya apa ya, Pak? Punya berhala. Ada, Pak. Wallahu a'lam. Jadi yang sahih ya, kan? Sekarang yang kedua. Baik. Lalu ada yang mengatakan ya ikhwan, ketika dibaca surah mushaf wa yadharaka wa alihatak meninggalkan kamu dan semua-semua kamu. Ada yang mengatakan bahwa Firaun ini dia memiliki sembahan yang dia ibadahi sesir ketika dia sedang apa namanya sendirian. Jadi sendirian dia ibadah kepada sesuatu. Tapi ketika dia di tengah-tengah masyarakatnya, menampakkan dirinya sebagai Rabbun, sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam Wasaqa bi sanatin akhar ada bin Abbas. Kemudian dia menyebutkan dengan syarat yang lain dari Nabas. Satu syarat ya ikhwan. Dalamnya ada rawi yang bernama Sufyan bin Waqi' juga dan dia dhaif. Dari Ibn Abbas wa yadaraka wa ilahatak. Qal Kata Ibn Abbas, inna makana Fir'aunu yu'bad wa la ya'bud. Sesungguhnya Fir'aun itu diibadahi dan tidak beribadah. Tapi ini semuanya baik ya. Wa zakara mislahu an Mujahid. Dan kemudian beliau, Ibn, Ibn Jarir, menyebutkan yang semisalnya dari Mujahid. Tamam dengan dua sanat. Di isnadain. Sanat yang pertama baik. Di dalamnya ada rawi yang bernama Hussein bin Dawud yang dikenal dengan Sunaid, dia baik. Dan juga ada anak-anaknya bin Juraid Sanad yang kedua dengan sanad yang hasan. Ini dari Mujahid. Thumma Allah. kemudian beliau mengatakan, fakat bayyana qaul Ibn Abbasin wa Mujahidun ada Maka Ibn Abbas, ucapan Ibn Abbas dan Mujahid ini menunjukkan kepada kita anna aliha asada. Bahwasanya kalimat aliha itu mengandung makna asada, beribadah. Wa annal ilaha masdaruhu dan bahwasanya kalimat ilaha itu masdarnya. Aliha ya'lahu ilahatan. Kalimat ilahatun itu masdarnya. Wasaqo hadisan, kemudian beliau membawakan sebuah hadis an Nabi sallallahu khudri marfu'an dari Abu Salih khudri secara marfu' dengan lafad inna Isa aslamatku ummuhu ilal kitab liu'allimahu Bahwasanya Isa bin Maryam alaihi salam diserahkan oleh ibunya kepada Al-Kutab. Al-Kutab itu pengajar di eh, kelas-kelas uh, kecil semacam mereka begitu. Liyu'allimahu supaya dia mengajarinya. Faqala muallim, maka sang guru berkata kepada Nabiullah Isa, "Uktub bismillah." Tulislah bismillah dengan nama Allah. fakar Isa, maka Nabi Isa tes, "Anta dari Allah?" Ah, guru, kamu ngerti nggak apa Allah itu? Katanya, katanya Nabi Isa, Allahu ilahul alihah. Ini katanya katanya Nabi Isa. Kamu tahu apa itu Allah? Allah itu ialah ilahul alihah. Sesembahannya semua berhala-berhala yang ada ini. Semua sembahan yang ada ini. Yani Allah itu satu-satunya sembahan yang berhak diibadahi. Wal hadis ya ikhwan di syaratnya ada rawi yang bernama Ismail ibnu Yahya Tamimi Kadzab. Tamam? Ismail bin Yahya Tamimi kadzab sehingga la yasihul hadis. Demikian ya fillah nasakumullah keterangan dari Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah dalam tafsir beliau tentang masalah ini. Khulafahnya ikhwan bahwasanya Allah jalalah Allah dari kalimat al-ilah. Al-ilah itu mengandung makna abada ya'bud. Ibadah. Paham ya? At-ta'alluf, at taabud Al-ilah, al-ma'bud. Paham ya? Alihaya alahu abada ya'budu. Kemudian al-ilah ini masdar di mana maf'ul. Ilahun itu masdar. Tapi mengandung mana maf'ul, Yani ma'luh. Sementara ilahun atau alihaya alahu ini maknanya abada ya'budu beribadah. Sehingga kalimat ilahun ma'luhun sama dengan ma'bud sesuatu yang diibadahi. Ada wal khulafah dari keterangan dari uh, beliau rahimahullahu taala Adapun secara makna yang sawab, adapun akar asal yang dibawakan dari Ibn Abbas, Ba'if, dari Mujahid, Hasan, adapun hadisnya Abu Sa'id Khudri, Ba'ifun Jidda, Wallahu alam bisawab dan insyaallah pada pertemuan yang berikutnya kita sambung lagi pembahasan tentang masalah Bismillahirrahmanirrahim ini insyaallah taala. Walhamdulillahirabbil alamin.